seluruh Yogyakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Nah, jazakumullahu khairan Bi'idniyamikum uh, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bisanin la yaumil qiyamah Amma ba'du Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk belajar ilmu agama dan semoga kita semua masuk dalam barisan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk kepada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti beliau sampai yaumil kiamah kelak. Pendengar radio muslim yang Insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya pada kesempatan sebelumnya kita sudah masuk dalam pembahasan mat, ya di mana kita di awal masih membahas tentang mat yang tobi'i atau yang disampaikan di sini adalah mat asal, ya di mana mat asal ini hukum asalnya adalah panjangnya sekitar atau dua dua harokat ya ada dua harokat untuk uh, hukum dari mat asal tersendiri. Sedangkan untuk mat tobi'i ya untuk mat tobi'i it, uh, mat fara'i ya mat fara'i itu hukum asalnya adalah lebih dari dua harokat Ya, berarti uh, ada kemungkinan dibaca dengan tiga tiga harokat. Pendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya di hukum ya kalau kemarin kita hanya membahas secara global ya di bait dari bait eh, uh, 35 sampai 41 sekarang kita akan membahas hukum ya ahkam dari mat-mat yang akan yang sudah kita sudah kita pelajari ahkamul mat ya hukum-hukum mat lil madi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wajawazu wal luzum fawajibun injaa hamzun ba'damat fikil matin wa muttasil yu'ad Nah, itu adalah ahkamul mat. nanti kita akan jelaskan sampai akhir. Sobat Radio Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya penting sekali untuk kita mengetahui ahkamul mat. Ya, mustahil bagi seseorang akan benar hukum matnya atau bacaan panjang pendeknya kecuali dengan mengetahui ahkamul mat. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran mempunyai aturan main untuk masalah membaca panjang dan pendek. Tidak hanya dibaca pendek dan tidak hanya dibaca panjang dengan dua harokat. Ada kalanya mat itu harus dibaca dengan empat harokat, ada kalanya dibaca dengan enam harokat. Dan uh, wallahu taala a'lam ya, selama ini yang saya pelajari tidak ada mat yang lebih dari sekitar ya, lebih dari enam enam harokat. Ya, berarti hukum asalnya mad farai adalah lebih dari 3 sampai dengan 6 harokat. Allah alam untuk masalah lebih dari 6 harokat. Dan kita sudah tahu bahwasanya untuk satu harokat adalah seperti membaca satu satu huruf ya satu uh, satu harokat satu huruf oleh karenanya kalau maksimal enam harokat maka diibaratkan seperti membaca enam enam huruf nah Hal seperti ini bisa kita latih dengan cara pertama mendengarkan apa? Mendengarkan murotal dari masyayikh yang sudah rosih dalam ilmu bacaan Al-Quran. Ya, misalnya ya kalau murotal yang bagus untuk kita ikuti ada murotalnya Syekh Husairi ya Nah, ini sudah tersedia banyak di ya di website atau di internet untuk mendownload apa Morotal Al Husairi. Selain itu apa ada Al Hudzaifi ya Imam Masjid Nabawi. Terus juga ada ya Imam Al Minsawi ya ada Al Imam ya Al Minsawi. Nah ini beliau juga mukri ya ya mukri dari Mesir yang bacaannya juga sangat sangat baik ya Al Husairi ya Al Minsawi terus ada juga yang bagus yang uh, masih muda itu ada Syekh Abdullah Baswar yaitu juga bacaannya sangat bagus untuk kita ikuti. Nah, oleh karenanya kita kalau latihan pakai yang bagus-bagus, insya Allah kita akan ikuti bagus ya. Ya. Kalau kita ngikutinya yang banyak nadanya, insya Allah kita banyak nadanya. <laughs> ya. Kalau kita ngikuti yang bagus, insya Allah apa? Ikut bah, bagus. Ya, walaupun e, memang tidak seperti beliau, ya, ya tapi setidaknya kita mengikuti jejak bah, jejak beliau untuk cara membacanya seperti apa. Ya, dan mereka ya ada Syekh Aiman juga ya dan mereka itu adalah guru-gurunya ulama Quran. Ya rujukan ulama al Al-Qur'an. Ya, sehingga uh, tidak main-main ya. Belajar itu dari ahlinya. Ya, belajar membaca Quran juga dari mendengarkan yang ahlinya Al-Qur'an. Ya, bukan sembarangan ori gitu. Ya, walaupun boleh-boleh saja. Pendengar radio muslim yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bait 39. Ya, e, mohon maaf, bait ke-42 ya. Lil mati ahkaman satu tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Ya, ini adalah uh, bait syair atau nazam yang dilantunkan oleh Syekh ya Al-Jazairi ya dilantunkan eh, oleh dibuat oleh uh, penulisnya Syekh Sulaiman Al-Jazairi yaitu lil mat Mat memiliki tiga hukum, ya, ahkamus salah satu tadum, ya, yang dawam, yang selamanya, ya maksudnya yang uh, tadum itu dawam ya. Wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Ada tiga ya. Mat far'i, uh, mohon maaf, mat di sini ada tiga, Mat wajib, mat jawas, mat luzum, mat lazim. Nah, coba kita nanti bahas satu persatu. Ya padahal kita taunya ya mat wajib tahu biasanya. Mat lazim tahu. Kok sekarang ada mat jais? Eh apa ada mat jais tahu. Terus mat lazim itu apa? Nah, nanti kita jelaskan. Ya, kita lanjutkan. Syarahnya ya bahwasanya ya mat itu terbagi menjadi tiga. Ya, mat asli dan mat far far'i pada asalnya. Jadi kalau mau kita buat mind mapnya, mat itu ada dua, far'i sama as asli. Nah, yang far'i ini dibagi. Mat asli tobi'i adalah mat yang berdiri sendiri pada zat huruf mat tersebut ya tanpa berhenti matnya di atas sebab tertentu dari hamzah atau sukun. Maksudnya apa? Bukan penyebabnya bukan hamzah dan bukan sukun. Penyebabnya adalah mat huruf mat tersebut ya bedakan mat ar, mat asal itu mat yang disebabkan oleh huruf mat tersebut bukan dari apa hamzah bukan dari su sukun itu maksudnya contohnya di sini di, uh, diberi contoh qala qila yaqulu ya qala qila yaqulu nah uh, tips untuk membaca uh, yang kadarnya dua harokat itu membaca seperti diayunkan saja. Contoh misalnya qala ya diayunkan qa qala qila ya yaqulu ya yaqulu yaqulu seperti diayunkan ya yaqu ya au au nah, seperti itu ya u u nah, itu adalah dua harokat qala qila yaqulu Nah, kalau lebih dari itu nanti dibilang tiga tiga harokat, ya atau empat harokat atau seterusnya. Misalnya kola kola, nah ini terlalu panjang. Kola qila. Ya. Kalau cuma segini ya nggak ketahuan. Nanti kalau misalnya panjang, misalnya alhamdulillahi Nah, itu ketahuan. Ya, nggak enak di telinga ya. Kalau kita sudah paham nggak enak kan di telinga. Nah, itu kalau sudah paham ya. Sebenarnya masih banyak mat yang lain gitu kan. Ya, yang belum tentu kita apa uh, paham gitu kan. Yang belum tentu kita semuanya paham di situ. Nah, jadi kita kalau nggak paham ya fair-fair saja gitu ya. Jadi orang tuh kalau sudah tahu ilmunya ya akan tahu kesalahannya di mana. Kalau orang nggak tahu lubangnya di mana kan bakalan masuk ya. Nah, kalau tahu lubang dia insya Allah akan menghindari lubang tersebut. Nah, dinamakan dengan mat asli karena ia merupakan mat asal, ya pokoknya dari segala mat, ya. Terus yang lurus tidak mengurangi dari batasnya dan tidak pula menambahkan. Ya, intinya di sini kadarnya adalah dua harokat. Maksud di sini mat yang dia ya tadum tadi adalah ketika wasol perhatikan. Ketika wasol, wasol itu apa? nyambung ya bacaannya bersambung walaupun itu di akhir a, ayat. ayat itu tetap wasol misalnya dan sebaik-baik wakaf adalah akhir a, ayat. akhir ayat ya, walaupun di situ ada tanda ya yang biasanya lam atau apa ya tapi tetap wakaf yang paling baik adalah wakaf pada akhir ayat ya wasol itu bacaan bersambung sedangkan wakaf itu adalah bacaan apa ber berhenti maka dia itu yang dimaksudkan uh, eh, nawin di sini bahwasanya ahkam salah satu tadum maksudnya tadum di sini yang sabit di sini adalah apa maksudnya dia itu mau nyambung mau berhenti tetap dua ha, dua harokat ya itu beda nanti antara mat topi dengan mat yang lainnya ya di sini mat mat ini maksudnya tiga ini afan mat mat yang tiga ini tadi hanya saja ia akan gugur apabila huruf mat tersebut mengikuti huruf yang sukun. Ya, nanti ada hukum sukun. Nah, ini beda ya. Dan hal itu karena pertemuan dua sukun. Nah, nah kita coba praktekan. Di sini ada beliau kasih kasih contoh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. nah, coba kalau nah, gimana nih maksudnya ya kita coba. Maka alif pada ya ayuha dan wawu pada amanu tidak akan dibaca mat karena adanya sukun setelahnya. Ayo, gimana maksudnya? Yaitu yang setelah hamzah wasol karena tidak dianggapnya hamzah wasol di dalam pertengahan ka kalimat. Nah. Jadi Mas, sekarang saya tanya. Gimana ya, gimana kita wakof pada eh, kata-kata uh, kata -kata ya kita wakaf ada kata-kata uh, amanu kira-kira gimana Hah? gimana kira-kira amanu ya. misalnya ya ayyuhalladzina amanu amanu atau amanu Hah? Coba diulang lagi perkataannya. Seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu. Maka alif pada kata-kata alifnya yang mana ini? Alifnya yang mana? Yang bela belakang. belakang. Kalau alif itu sama hamzah bedanya. Kalau alif itu nggak bisa diberi harokat. Kalau hamzah bisa diberi harokat. Itu beda antara alif dengan hamzah. Ya. Nah, maka alif pada ya ayuha dan wawu pada amanu tidak akan dibaca mat karena adanya sukun setelahnya yaitu setelah hamzah wasol karena tidak dianggap apa dianggapnya hamzah wasol di dalam pertengahan ka, kalimat. Nah, maksudnya di sini kalau dia berhenti, dia bacanya apa? Panjang atau pendek? Pendek. Kalau berhenti, berhenti pan panjang, ya toh? Kalau lanjut, nah ini yang dimaksud itu lanjut. Dia tidak akan dibaca pan panjang. panjang. Iya toh? Lanjut. Nah, kalau pendek dibaca apa? Panjang. Panjang, ya. Ini kan pertemuan. Nah, maksudnya pertemuan kalau kita lanjut berarti apa dibaca pen? Pendek. Pendek. Kalau ada pertemuan, kalau enggak panjang. panjang. Maka kita ketika membaca ya ayyuha nah, panjang toh dua rakaat toh. Ya. maka ketika mau nyambung nggak boleh ya ayyuhal ladhi salah. Ya, ya kalau di sini enak mas, ada tasdidnya, ya betul ya ada tasdidnya nggak ketahuan ya ya ayuhan ladina. nah kalau yang belakangnya yang belakangnya ama langsung masuk ke dal itu yang dimaksudkan oleh beliau bahwasanya kecuali ya kecuali kamu ya tapi beliau nggak menyebutkan kalau lanjut gitu ya Nah, kalau lanjut maka dia harus dibaca pen pendek. Nah, dia gugur. Gugur apanya? Mat topi. Mat inya. Nah, di sini kita garis bawahi bahwasanya hamzah wasol itu ketika dia dilanjutkan ya dianggap seperti tidak tidak ada maka langsung ya amanul amanuzkuru ya almanuzkurullah ya insyaallah bisa lah ya praktiknya Cuma teorinya ya kadang rada muter-muter gitu ya, rada muter-muter. Maka e, kalau mau berhenti di amanu jelas kita panjang dua harokat. Tapi kalau mau lanjut nggak boleh kita panjangkan dua harokat. Langsung masuk ke dal. Ya langsung masuk ke ke dal. Yang mungkin nanti dikira misalnya masih belajar awal. Memang ini buku untuk awal ya untuk pemula. Ya, ini ada kalanya kita akan membaca dengan panjang dua dua harokat. Ah ya ada ya. Ya kalau kita misalnya merasa tidak, mungkin di luar sana ada yang membaca dengan dua dua harokat. Ya maka kita perhatikan sobat radio muslim. Ya kalau ada yang seperti ini, walaupun ada wawu, ya walaupun ada wawu itu nggak dibaca panjang dua dua harokat. Ya karena dia bertemu dengan tadi ya bertemu dengan karena adanya sukun setelahnya Ya ada sukun setelah mat topi itu ada sukun. Ya, yang setelahnya maksudnya sebelum sukun tadi adalah hamzah wa wasol. Hamzah wasol itu ketika dia lanjut tidak dibaca, ketika dia mulai atau ibtida itu di dibaca. Wallahu taala alam Ya, kita lanjutkan lagi di bagian mat mat far'i. Ya di bait ke-43. Nah, kalau uh, apa? Kalau di buku apa Aisyarul Maqal dijelaskan ya bahwasanya bait yang 42 tadi adalah bait untuk penjelasan dari mat far'i. Ya, bait untuk penjelasan mat far'i. Ya, jadi bukan mat asli. Allah alam ini uh, tulisan beliau ya uh, di atas diberi judul mat asli atau mat topi. Ya kemungkinan ada kekeliruan ya. Ada kekeliruan di sini. Yang lebih tepat adalah ini sudah masuk ke bab mat far'i. Karena sebelumnya kita sudah belajar mat asal. Ya, mat asal mat topi itu di bait ke 35 sampai bait 41. Sedangkan 42 ke bawah kita akan membahas tentang mat far'i. Maka uh, syarahnya ya tadi ya ada bahasa mat far'i ya walaupun menyinggung sedikit mat asli. Wallah alam. Ya, tapi kalau di Aisyarul Maqal dikatakan yang dimaksud di bait 42 adalah inna lil madi wa yuksaduhunna al madu al far'i yaitu yang dimaksud adalah mad far'i ya salah satu ahkam iman hiyal wujub wal jawas wal luzum dia ada tiga yaitu wajib lazim dan jaiz ya kita lanjutkan di mad far'i Bait ke-43 kita baca fawajibun inja hamzun ba'da mad fi kilmatin wa bimuttasil yu'ad. Ya, jadi kalau baca nazom itu ke samping ya. Eh, bukan ini dibaca dulu lurus ke bawah terus ini dibaca lagi gitu ya. Enggak, enggak gini terus gini, tidak, tapi dari kanan ke kiri sampai pol. Nah, Nah, ini pemisahnya. Nah, maka uh, kita bisa lihat ya di sini ada mat, yuad fusil, munfasil, sukunu, nasta'inu, mad diwada, khuda, usila, tuwila. Ya, semacam kayak kalau kita pantun gitu ya. Kayak pantun. Semuanya sama rata-rata, ya toh? Nah, ini ada ilmunya sendiri ya buat kayak gini. Ya, buat kayak gini enggak gampang ya. Ini ada di ilmu balaghah kalau dalam bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan, maka wajib ya kita akan jelaskan mat wajib di sini. Ya, maka mat wajib inja hamzun ba'damat adalah apa? Jika ada hamzah, perhatikan. Jika ada hamzah, saya ulangi lagi, jika ada hamzah setelah mat. Ya, setelah mat. Nah, matnya mat apa di sini? Mat apa di sini? Ya, mat topi ya mat tabi'i. Setelah mat, ya fikil matin di dalam satu ya kata. Nah, ini di garis bawah. fikil matin. Dalam satu kata yang bersambung. Ya, dalam satu kata yang bersambung bi muttasil yu'ad dan ini disebut dengan mat wajib muttasil. Maka dia dalam ya satu kata yang bersambung. Ya, dalam satu kata yang ber, bersambung. Nah, ini kita perhatikan mat wajib mutasil. Kita coba baca syarahnya. Ya, langsung ke syarah dulu. Ya. Mat wajib di sini adalah mat wajib mutasil. Perhatikan, yaitu huruf mat mendahului hamzah. Huruf mat apa-apa yang huruf matnya mendahului hamzah, mohon maaf. Apa-apa yang huruf matnya mendahului hamzah dan keduanya bersambung dalam satu ka kata. Ya. Eh, panjangnya 4, 5 atau e, eh, 6. Nah, perhatikan di sini. Dalam satu kata mutasil, Ya, mutasil itu satu ka kata. Ya, kalau munfasil apa? munfasil beda beda kata terpisah ya nanti kita bahas macam jaiz munfasil nah, di garis bawah mat wajib ya itu mat yang apa yang mana dia bisa dibaca ya dengan 4 atau 5 atau 6 kalau di buku metode asyafi'i kalau tidak salah cuma disebutkan 4 atau 5 kalau tidak salah kalau tidak salah lupa Ya, atau empat atau enam, limanya tidak disebutkan kalau tidak salah. Nah ini di sini disebutkan panjangnya itu boleh empat atau ya atau lima ya boleh empat atau lima. Nah perhatikan ada tambahan di sini bahwasanya empat atau lima itu berdasarkan riwayat Hafiz an Asim ya Hafiz an Asim ya itu empat atau lima. Nah, nanti 6 itu ada contohnya sendiri. Ya, yang 6 ada contohnya sendiri. Nanti kita coba contohkan. Oke, kita baca dulu ini contohnya bareng-bareng ya. Ja ya, berarti 5 ya. Maksi eh, kita ambil posisi 4 aja dulu. Ya, kita ambil 4. -a. coba. Ja Ja Ja'a Nah, jangan terlalu pendek. Ja'a. Ja'a. Nah. Kuruin. Kuruin. Si'a. Si'a. Si'a. Si'a. Oke, okay, nah. Oke, okay, ya, itu kita ambil empatnya seperti itu. Ya, kalau satu kata itu terserah kita mau ngomong empat, mau ngomong ini enam. Ya, yang penting nanti konsisten gitu ya. Yang penting konsisten. Karena cuma satu kata, coba kalau dua kata, nah, itu nanti digolongkan dua harokatnya bagaimana. Nah, ini ya uh, kita akan jelaskan. Di sini kadarnya 4 atau 5 atau uh, eh, 6. Kita coba baca tambahannya. Ya, tadi bahwasanya hukum di sini dinamakan mutasil karena bersambung ya huruf mat ya dengan katanya, ya dengan katanya dalam satu kata. Nah, di sini disebutkan di ayat Sarul Maqal disebutkan bahwasanya wa mikdaruhu ya wa mikdaru mad ya wa mikdaru maddihi dan kadar dari mad tersebut fi riwayat Hafiz an Asim di riwayat Hafiz an Asim itu empat atau lima ya empat atau lima harokat di dalam takun al hamzah ya rofatan. nah perhatikan jika hamzah tidak di belakang atau hamzah itu ya e, tidak di belakang betul ya tidak di ujung maksudnya bukan wakaf ya di ujung ya maka dibaca empat atau lima nggak ada enam, ya nggak ada enam. ingat kalau hamzah tidak diletakkan di belakang itu bacanya berapa tadi Empat atau lima. Empat atau lima. Kalau riwayat Hafiz An Asim ini yang tersebar. Kita belajarnya Hafiz An Asim. Kita nggak bahas-bahas yang lain. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, kalau di sini kan di ujung semua nggak? Iya. Ya, di ujung semua. Maka boleh dibaca empat, boleh lima, boleh enam. Ya. Tapi kalau hamzahnya itu tidak di ujung, ya itu bacanya empat atau lima, nggak boleh enam. Makanya saya selalu sampaikan, pokoknya di dalam Al-Quran jika ada tanda kalau bahasa kita kayak bendera gitu ya kayak bendera atau kayak ombak itu baca empat harokat jangan main-main baca enam harokat ya nanti kalau kesleo apalagi baca dua harokat ya dulu kan kita pernah diajarkan ini boleh dibaca dua boleh dibaca berapa empat boleh dibaca enam, enam. ya suruh milih kita <laughs> ya toh suruh milih kalau ada benderanya boleh baca dua boleh empat boleh enam ya ini termasuk kekeliruan yang banyak menyebar di masyarakat ya boleh dibaca empat boleh baca dua boleh baca enam terserah gitu kan yang penting dibaca gitu kan <laughs> yang salah kalau nggak baca Quran ya betul sih ya betul ya yang salah kalau nggak baca Quran tapi uh, kita katakan kalau dua itu nanti bukan riwayat Hafiz An Asim. Ya. Rio, ya, mohon maaf, itu bukan jalurnya Syatibiyah. Ya Hafiz An Asim jalurnya Syatibiyah. Nanti ada dua soalnya. Ada jalurnya Syatibiyah atau jalurnya Thayyibatun Nasr. Ya, kalau dibaca dua itu Thayyibatun Nasr. Ya, nanti ada kaidahnya lagi. Ya, yang harus kita pelajari lebih banyak. Ya, yang banyak menyebar ya di kalangan kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu bacaannya ya rata-rata ya kalau kalau imam biasa maksudnya uh, reguler gitu ya, bukan sholat Ramadan. Ya, kalau Ramadan biasanya pakai thayyibatun nasar. Ya, biasanya pakai thayyibatun nasar biar ladak cepat gitu, dua harokat oh. dua harokat gitu ya. Nah, empat itu uh, kalau yang mat, wajibnya dibaca empat ya kalau mat wajib eh, empat ya empat atau enam nah, kalau majais boleh dua kan boleh dua nah kalau milih dua ini yang keliru kalau semisalnya kita milih dua dan kita nggak tahu kaidahnya ya kalau kita dulu dia jadi pokoknya kalau ada bendera dibaca dua empat enam nah ini ya eh, kita perbaiki bersama bahwasanya tidak semua yang ada benderanya di dalam Al-Quran itu dibaca dua atau empat atau enam nah dan lebih tepatnya kita katakan ya semua bendera yang ada di dalam Al-Qur'an ya maksudnya bendera apa ya tanda lah tanda lah ya tanda bendera di Al-Qur'an itu baca dengan empat harokat itu lebih aman ya kecuali ada beberapa nanti yang akan kita pelajari yang harus enam Nah, wah kok banyak mas. Ya mat ya kayak gini ya. Mat itu materi paling uh, banyak untuk pemula ya ini belum ada apa-apanya gitu ya untuk mat pemula ya kita harus semangat gitu ya ini paling banyak maka yang kita hafalkan mat wajib bacalah empat aman kita nggak menyelisih nanti mau di ujung tadi kan kita baca mau di tengah nah, contoh kita kalau di tengah ada di Al-Quran ya contohnya di siat siat kalau di sini nggak ada Ya, kalau ini cuma si A, ya. Kalau ada tak taknis di belakang, tak perempuan, ya, itu nggak boleh dibaca 6. Siat, ah, kepanjangan 6. Siat. Nah, seperti itu. Ya. Namun kalau hamzahnya di belakang kayak tadi ja boleh 6. Ya. Sama sama'u ya sama boleh enam iwat wattariq misalnya gitu ya dan kalau yang di nggak di ujung itu nggak boleh dibaca a nah itu rincian ya rincian mas kalau PR gampang piye baca empat ya semua yang ada bendera benderanya baca empat kecuali nanti kita sebutkan ya di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Oke. Dan tambahan sedikit lagi ya. Satu bait lagi, wajah wajaizun madun wa qasrun infusil. Ya, majais itu madun. Boleh panjang. Wa qasrun. Nah, ini bahasanya ya. Dan boleh qasr. Qasr itu berarti berapa? Dua harokat. Kita sudah belajar kemarin bahwasanya uh, eh, koser itu adalah bacaan dua harokat. Infusil ya jika mat dan hamzah itu apa terpi terpisah maksudnya apa jika tidak dalam satu kata udah gitu ya kulun ya kulun bikil matin seluruhnya itu dalam satu kata wahada namanya maja ismun munfasil nah jadi nanti ada maja ismun fasil coba kita lihat contohnya nah, penjelasan lebih detail kita sampaikan di pertemuan mendatang kita bahas contohnya Nah, kita baca catatan dulu. Catatan dari Ustadz ya, Al Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi Hafizallahu taala untuk majais apabila ada koser ya apabila dibaca dengan koser maksudnya dengan dua harokat maka harus perhatikan mengikuti kaidah-kaidah toyibah yaitu toyibatun nasr Ya, lihat lampiran terakhir dalam buku ini di halaman 46. Nah, di halaman 46 itu ada penjelasan bagaimana membaca jalur Thayyibatun Nasr. Ya, jadi ada peraturannya lagi ada. Kalau kita membaca du, dua. Nanti kalau empat ada lagi enggak? Nah, itu yang ma'ruf di kalangan masyarakat kita yang sudah banyak dikenal ya. Insyaallah uh, tidak banyak salah kalau kita mengikuti seperti itu. Nah, perhatikan kata-kata ya ayyuha ini kayaknya satu kata enggak? Ya, kayaknya satu kata ya. Padahal b, beda itu ya plus ayyuha. Ya, ya plus ayyuha. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ada ya plus ayyuha. Biasanya yang belakangnya adalah ada alif lamnya. Ini munada. Ya, materi munada. Ya, ya ayyuha. Maka kita baca dengan dua kalau kita ikut ayubatun asar, gimana caranya? Ya ayyuhan ya ayyuhan ya, cuma kayak gitu ya ya ayyuhan misalnya gitu kalau dibaca empat ya ayyuhan misalnya gitu terus kalau baca enam ya eh nggak ada enam di sini ya lima ya ya ayyuhan nah seperti itu oke yang lanjut nah Kulu ya kalau dibaca dua rokat Kulu amanna Kunu amanna Dua harokat ya, Kalau empat harokat Kunu amanna nah, Seperti itu Wa fi anfusikum nah, Coba Mas, Rok, Mas Rosid praktek yang empat harokat semua Coba Ya ayyuha Terus Kulu amanna Nah, nggak sama yang sama pertama <laughs> Coba ulangi dari awal. Ya ayyuha. Oke. Okay. amanna. Terus? Wa fi anfusikum. Oke ya. Nanti kan lagi ya belajar empatnya biar konsisten. Ya, jadi jangan ini empat, kanan nyuruh empat empat itu ya ya boleh lima sih gitu kan boleh lima <laughs> gitu kan tapi empat empat empat gitu coba dikonsistenkan gitu ya belajar konsisten dirasakan makanya anak tadi suruh sering-sering dengerin murotal agar terbiasa dengan empat harokat ya insyaallah masyayikh yang tadi insyaallah bacanya uh, standar ya standar tapi ada juga minsawi yang dua harokat dipilih-pilih ya ada min sawi yang dua harokat dipilah-pilah jadi pilih yang eh, majaisnya empat harokat nah ya itu materi pada kesempatan kali ini semoga yang sedikit ini bermanfaat masih banyak penjelasan kita tentang mat ya insyaallah taala kita lanjutkan di pekan mendatang ya wallahu taala alam bisawab Baik Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Sobat Muslim berada Alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak pembahasan atau materi pada kesempatan malam hari ini yang disampaikan oleh Kak Herbia Fidahullah Ta'ala dalam pembahasan beliau yaitu belajar tahsin Al-Quran dari kitab Tuhfatul Atfal. Dan insya Allah eh, kita akan masuk pada sesi yang kedua dan kembali Wira ingatkan bagi teman-teman semua sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar belajar tahsin Al-Quran pada hari ini Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082327275333.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 Dan tadi telah kita simak bersama sesi yang pertama yaitu sesi penyampaian materi pada malam hari ini. Dan kemudian insya Allah selepas ini akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082327275333. Dan pada sesi yang kedua ini insya Allah akan eh, bersama-sama kita praktek membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan sebelum kita mulai praktek ini kak, eh, ada satu pertanyaan ya. yang masuk eh, akan kita coba sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan ketukan harokat tadi, eh, Kak, adakah patokan untuk bisa menghitung berapa harokatnya gitu? Yang selama ini kita pelajari itu kalau dua berarti dua kali ketuk, empat empat kali itu sebenarnya bagaimana kak? Mohon penjelasannya. Nah ya, uh, ini sudah pernah kita bahas untuk masalah ketukan apakah Eh, harus dua ketuk gitu kan atau empat ketuk ya nah, sebenarnya pembahasan harokat adalah pembahasan ya harokat itu ya misalnya harokat fathah yaitu harokat kas kasroh harokat itu ya gerakan nah ya artinya harokat gerakan tapi bukan ketukan gitu ya nah eh apa ya kalau misalnya membaca dengan dua harokat bagaimana Ya, itu tergantung ketika kita membaca satu hurufnya bagaimana. Ya sudah kita sebutkan bahwasanya dua harokat itu sebagaimana membaca dua huruf yang berharokat. Misalnya aba, ya aba berarti a itu dua harokat. Kalau misalnya mau baca empat harokat bagaimana? Abatasa, ya abatasa berarti a. Nah, nah ini bisa didapat dari mana? E, maksudnya bisa dilatih dari mana? Ya, karena memang Al-Qur'an turunnya itu secara mutawatir gitu, ditalakikan dengan guru gitu ya. Ibaratnya itu kita itu kayak didikte lah. Nah, ya toh? Kayak didikte. Untuk tahun 2 atau 4 atau 6 ya kalau misalnya nggak punya guru, maksudnya belum uh, belajar dengan guru, ada kesibukan atau apa tadi solusi yang paling uh, mudah adalah mendengarkan murotal ya sambil dibaca maksudnya dilihat Al-Qur'annya ditirukan nah insya Allah nanti lama-lama ada namanya sense atau apa ya ya kepekaan lah gitu kalau ini dua harokat kalau ini tiga harokat kalau ini empat harokat yang penting bisa beda kan mat asli itu dua harokat mat farai lebih dari dua, dua harokat nah bagaimana membedakan dua ini ya yang penting beda dulu dua ini Ya, yang penting beda dulu U2 ini. Masalah nanti ini keempat, ini keenam. Nah, nanti insya Allah lama-lama akan lebih bisa. Ya, tidak kita katakan itu keliru fatal gitu ya. Mat far'i oh dia bacanya masih tiga misalnya. Kita kita, kita, kita tidak katakan itu kesalahan fatal. Memang hukum asal dari matfara itu lebih dari tiga, eh, lebih dari dua. Ya, maka dari itu uh, untuk membedakan, makanya untuk biar beda banget dua atau empat itu kerasa sekali ya maka uh, sekali lagi ini dipelajari dengan guru kalau nggak bisa dengan guru ya uh, uh, yang paling mudah adalah dengan murotal dengan mendengarkan terus menerus disimak oleh karenanya kalau mau hafalan itu saran saya dengarkan murotal dulu sebelum hafalan karena kalau hafalan itu udah terekam rapi nanti kalau hafalannya salah itu yang salah itu kerekam ya dan itu akan lebih sulit untuk diperbaiki oleh karena yang dua ketukan empat ketukan Allah taala alam ya ini lebih sulit maka kita kalau baca Quran kan nggak mungkin ngetuk gitu ya <laughs> ya Bismillah nggak kan nggak seperti itu sulit gitu sangat sulit ya oleh karenanya tadi ya make, ya disenskan saja di uh, apa dipelajari terus menerus insya Allah nanti akan kerasa kok ini tuh nggak dua ini tuh satu ini tuh dua gitu ya ya Allah ini ya Allah alam bagaimana kita bisa berproses untuk bisa merasakan seperti itu ya ya tetap belajar Allah taala alam Baik, Sukron KRB atas penjelasannya pada malam hari ini dan insya Allah selanjutnya bisa praktek membaca Al-Quran, iya. nah, ya. Kak. Tafadol. Nah, kita mulai dari uh, ayat ke-9 ya di surat Al-Insyiqaq ya. Uh, surat Al-Insyiqaq di kemarin kan belum ya, belum selesai ya sampai selesai. Nah, kita coba ulangi dulu sampai ayat ke-9. Sudah ketemu Mas Rosid? Al-Insyiqaq. Sudah? Belum. Sebelum surat Al-Buruj. Ya, sebelum surat Al-Buruj. Sudah? Nah, di ayat ke eh, berapa? Ke 9. Ya, kita akan coba buka dan kita coba membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Coba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oke zalnya ya masih belum ya jangan du gitu ya jangan kayak dal Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke kita mulai ayat 9 وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا Nah, ya, eh, itu tebal ya. Wayang, wayang, karena qaf mempunyai sifat isti'la, maka dia menebal. ya wayal jangan ya boleh-boleh aja ini sifatnya penyempurna ya ya misalnya kita belum bisa misalnya cuma wayan wayan ya ya enggak apa-apa enggak enggak salah fatal gitu ya tapi angka angka lebih baiknya kita tebalkan kita lanjutkan lagi wa amma man utiya kitabahu wa ra'a Coba. Wa amma man. Ah, di situ gunna. <coughs> Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Oke, nah, ya. Nah, ketika uh, itu jangan seperti dihentakkan karena ujung-ujungnya nanti kita seperti ada sakta. Tadi kayak seperti benti jenak. Wa amman utia nah, Ini berhenti sejenak. Nah, jangan. Mendingan lempeng aja. Wa amma man utiya. Nah, gak ada berhentinya kan? Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Fasaufa ya fasaufa yad'u subura fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira Nah, dua harokat coba ulangi. Wayas als ya als nah. la sa'ira la sa'ira Oke, yang penting shot sama sin beda. Hati-hati. Kalau sin sama shot sama, wah ini bahaya. Nanti kalau ketukar huruf ini nggak boleh. Ya kalau sin gimana? Wa yasla. Bedanya gimana? Wa yasla. Yasla. Ya, jangan juga malah jadi wayos nah, ya. Gara-gara ngikutin shot malah jadi apa? lah, Waya. Yanya tetap sempurna. Wayasla. Yasla. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi jangan memberatkan sod, yaknya malah jadi yo. Ya toh? Wayos, yos yos atau ya ya, ya kan wa yasla yasla Nah, jadi proporsional ya kita memberikan haknya. Ya yaknya 50%, ya shotnya 50%. Jangan memberatkan shotnya 80%, yaknya malah jadi gak beraturan. Gitu ya. Memang ini butuh latihan terus. Ya Anda sebentar untuk belajar seperti ini innahu kana fi ahlihi masrura innahu kana fi ahlihi masrura Naam ya perhatikan di uh, kita coba bahas matnya ya uh, mungkin sampai sini praktiknya kita coba bahas bahas matnya di ayat ke-9 coba dilihat nah ini apa ini ila ahlihi masrura ila ah, itu apa itu mat far'i ya, ya mat far'i gitu ya <laughs> gampang gitu pokoknya kalau ada bendera mat far'i ya betul gitu ya <laughs> ya, ya tapi bukan mat far'i gitu ya <laughs> mata apa kira-kira hmm kan mat far'i dibagi itu tadi mat jais, mat wajib mat lazim gitu ya. Madalah. majais ya. Dia terpisah. Tahu terpisahnya dari mana yaitu ila sama ahlihi. Bisa ya. Ila itu harfun jar, ahlihi itu keluarganya. Ya, dah. Itu udah urusan bahasa Arab kalau kayak gini biasanya. Wa wahri. Ya. Nah, perhatikan di kata-kata eh, sebelumnya di ayat ke-9 itu ada kayak setelah hak ya itu ada kayak ya kecil gitu ya ya ila ahlihi gitu ya tapi nggak ada titiknya ya kayak garis gitu ya kayak centrang lah nah. ada toh kalau di situ nggak ada di Al-Quran ini Al-Quran apa ini Indonesia Indonesia Al-Quran Indonesia ada nggak nah kalau Al-Quran Indonesia beda kalau Al-Quran Indonesia gampang apa uh, kayak alif kecil ditaruh di bawah nah, kalau Al-Quran Madinah itu biasanya ada kayak ya kecil kalau Al-Quran Indonesia insya Allah nggak salah ya <laughs> karena kita itu nggak ada samanya Nah, kalau yang Al-Qur'an e, Madinah, Mesir itu biasanya mereka pakai tanda kayak centrang. Nah, itu dibaca dengan dua harokat. Ya, dibaca dengan dua harokat. Jangan dibaca 6, 4, jangan. Oke, terus waro al-dhahri. Nah, itu apa itu? Waro al-dhahri. Mat wajib. Nah, mat wa? wajib. Wajib. Ya, kalau Al-Quran yang ada Al-Quran tajwidnya ah, tinggal nyontek gitu ya itu nggak ada untuk aja ya <laughs> nggak ada jangan disediakan gitu ya nanti nggak ngetes gitu nah kita bahu waro nah kalau di Al-Quran Indonesia biasanya hunya itu kayak domah kebalik ya nggak iya. iya toh iya di situ domah kebalik nah kalau di Al-Quran Madinah Mesir itu ada wawu kecil ya itu beda-beda tanda aja gitu ya Waro'a, waro'a itu mat wajib dalam satu ka, kata. Ya, waro'a itu di belakang. Dan adapun ya kitab yang Allah berikan ya uh, kepadanya dari arah pung, punggung. Ya, waro'a dhahri itu dari arah belakang. Terus e, nah, terakhir, innahu kana fi ahlihi. Nah, ini apa ini? Fi ahlihi. Jais. Ya, maja. Jais. Maka dia dibaca boleh dua kalau kita ikut ma apa tayyibatu Nasar, ya kalau enggak baca empat atau lima, ya. Naam. E, di sini majais fi artinya ya innahu kana fi ahlihi masrura. Ya fi itu harfun jar sendiri, ahlihi itu sudah kata tersendiri. Maka dua kata kalau tidak dalam satu kata itu majaismun munfasil. Nah, itu sedikit penerapan dari apa yang sudah kita pelajari. Ada lengkap ya, mat wajib ada. Terus ada mat wajib ada nggak tadi? Ada ya. Waroa. Terus ada majais ada. Gitu. Oke, uh, sampai sini terlebih dahulu ya untuk praktik kita. Ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup? Nah, nah. Nah, uh, sekian pertemuan dari pelajaran kita yaitu belajar tahsin dari dasar. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam surganya kelak Allahumma amin. Sekian dari saya lebih kurangnya mohon maaf wallahu taala bisawab.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 Mari, Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.